Boleh, boleh. Ada soalan kah? <laughs> well. Salah sunnah apa? Isyraq. Duluan. Jazakallah Saya Syukran. setahu saya sama. Karena ketika dibahas oleh beberapa ulama tentang sholat isyraq dan sholat tuha, ternyata digabungkan dalam satu bab. <laughs> dalam satu bab sholat tuha dibawakan semua hadis-hadis itu, termasuk hadis isyraq. Isyraq itu artinya, bukan sholatnya langsung ketika terbit, kamu sholat, bukan. <laughs> Setelah terbit matahari, sampai sepenggalah sholat. Dan itulah salat Isra, dan itulah salat Duha, itulah salat Awabin. Namanya banyak. Ya, ada salat Awabin, ada salat Isra, ada salat Duha. Apalagi? Ya, itu semua e, menunjukkan satu ibadah. Dengan ya. Allah alam. itu setelah Allah alam saya tahu Pertanyaannya sholat duha sunnah ya. salat sunnah israq itu adalah satu kesatuan itu setahu saya wallahu alam artinya dengan ibadah yang lain orang siapa yang sholat fajar, kemudian berzikir dan tetap di tempatnya sampai isyrok sampai kemudian matahari sudah sepenggalah, kemudian dia sholat dua rakaat dan kemudian pulang, maka dia ta'dilu umrah atau bahkan dikatakan haji. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Kenapa? Sehingga saya tidak tahu kalau dia sholatnya saja tidak duduk berzikir di masjid. Sebab hadisnya satu, duduk di masjid sampai isyraq, sampai kemudian uh, naik sepenggalah, salat. Salat Isya berakhir pada tengah malam. Tengah malamnya di Malaysia jam berapa? Kalau malam bagi dua. Jam 12 betul. Subuhnya jam 6 kan? Maghribnya jam berapa? Tujuh setengah. Ya bukan jam 12 berarti. Coba hitung. Hah? Jam 11. Hah? Iya, kalau bagi dua jam berapa? Dari mulai jam tujuh setengah sampai jam enam. Berapa tengahnya? Itu. Akhir dari waktu sholat isya adalah tengah malam. Nisfulain. Jadi isya ini subhanallah ada dua waktu atau dua dua keadaan. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutnya dengan dua istilah. Ada waktu rahah dan ada waktu darurah. Atau dengan istilah lain, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Waktu ikhtiar itu adalah waktu raha, waktu bebas kita. Tidak sedang bepergian, tidak sedang safar, tidak sedang susah, tidak sedang ada darurat, tidak ada. Itu namanya waktu ikhtiar. Kita bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, maka tidak boleh lebih dari jam 12. Mau jam berapa awal diawalin? Di sini? 8 setengah? 8 setengah, jam 9, jam 10, jam 11. Ya. Boleh. Ya. Kalau lebih tengah malam, maka dia sudah melanggar ya. atau apa sudah salah ya. sudah keluar waktu ya. kalau waktu ikhtiar waktu raha kita bisa pilih tapi kalau waktu darurat seperti kita safar di perjalanan sudah isya belum sampai kendaraan ya. bas belum berhenti sampai jam 11 jam 12 ya. jam 1 masih bolehkah sholat isya masih boleh. Itu namanya waktu darurah. Waktu darurah sampai dekat subuh. Sampai dekat fajar. Itu waktu darurah. Tapi waktu setiar hanya sampai nisful lail. Sampai pertengahan malam. Wallahu alam. kalau Dia ker, uh, sholat di tempat kerja. Uh, kalau dia kerja di kedai, sholat di kedai. Eh, maksudnya? Oh iya. Iya iya, dilewatkan maksudnya diakhirkan. Iya. Tapi tidak sampai tengah malam. Tidak sampai tengah malam. Dan itu kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah, lebih afdal salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Jadi, salat berjamaah itu lebih diutamakan daripada memilih waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik sholat Isya memang dilewatkan. Diakhirkan. Tapi bukan sampai tengah malam. Ketika Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat Ajma'in para sahabat sampai terkantuk-kantuk sampai yusma minhum ghatid sampai terdengar suara ngoroknya mereka sampai Rasulullah keluar hampir tengah malam, belum tengah malam. Kemudian sholat, ya. mengimami mereka. Setelah itu menyatakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu sholat isya yang afdol di akhir waktu. Ya. Jadi sholat-sholat yang wajib lima waktu yang paling afdol dikerjakan di awal waktu, kecuali isya. Tetapi masalahnya sekarang diperintahkan kita untuk sholat berjamaah. Maka kalau kita akhirkan waktu itu bersama-sama satu jamaah di masjid bagus. Misalnya masjid di pondok pesantren, di Ma'ahad. Direncanakan nanti kita sholat isyanya jam 9 saja atau jam 10. Ya. Tidak apa-apa, bagus itu. Ya. Sholat jamaah. Jadi masjid nggak ada sholat jamaah kecuali nanti jam 10. Tidak apa-apa. Tetapi kalau masjid sholat di awal waktu, terus kamu berkata, aku mau sholat yang afdol tengah malam sendirian. Salah ya. Kenapa? Karena tidak dapat jamaah. Sholat bersama jamaah itu lebih diutamakan daripada memilih waktu yang afdol. Udah terlalu banyak. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Kemarin ada pertanyaan. Hah? Mengambil nikah itu sebagai perkara yang wajib kan? Iya. Tapi dia harus berkeluar bekerja untuk membantu suaminya. Jadi di tempat kerjanya itu tak boleh bernikah. Pakai jebak saja. Jatuh ke bila dia buka haram ataupun dibolehkan? Iya. Niqab pendapat yang rajih adalah wajib. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan mustahab, tetapi yang rajih wajib. Kalau wajib maka tidak bisa dikalahkan hanya dengan pekerjaan. Bahkan dalam kejadian ini ada kesalahan di sana. Kenapa perempuan yang suruh kerja? Padahal yang bertanggung jawab untuk Maisha adalah suaminya. Kalau tidak ada suaminya, orang tuanya. Kalau ada anak yang dewasa, maka anaknya, anak laki-laki. Maka demikian keadaan perempuan, keadaan wanita. Kalau dia dalam keadaan apa ibu sendiri? Kalau janda apa? Ibu tunggal. Dan nggak punya saudara, nggak punya bapak, nggak ada siapapun, maka kalian kaum muslimin membantu janda, membantu ibu tunggal tadi diberikan bantuannya tiap bulan. <laughs> Nah, dan itu memang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat, sedekah. <laughs> Nah, sehingga jangan sampai mereka bekerja dengan melepas hijab. Ya. Barakallahu fikum. Apa itu? Boleh keset tentu dinding atau atau bumi boleh. Nah. Ya. Namsyih. Hah? Soalan lagi atau berangkat? <laughs> Ya. Kalau ketika sholat wanita membuka nikobnya, makanya harus terpisah dari laki-laki supaya tidak terlihat. Hah? Ah. Oh tidak ada hijab. Terus? Wallahu alam. Harusnya dia salat di rumah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan salatnya perempuan yang paling afdal adalah di rumahnya. Kenapa cari yang tidak afdal? Sudah susah, harus keluar, harus bercampur dengan mereka dengan membuka hijab, dengan tidak ada tabir. paling yang afdal. Sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya dan lebih baik lagi kalau di kamarnya dan lebih baik lagi kalau di tempat khususnya. Biasanya ada tempat khusus kayak mihrab gitu. Ah. Nah, barakallahu fikum. Kalau bepergian saya apakah boleh menunggu selesai di Kalau bepergian cari tempat yang tersembunyi. Karena ah? iya, nah, جزاكم Allah khair. Walafu minkum subhanakum bihamdik. Ada soalan lagi? Ini mau Ustaz, penjelasan sikit bagian kita di Muan yaitu tentang uh, eh, untuk dapatkan pencerahan. Well, di mana Singapura Malaysia ni boleh dikatakan masalah Ustaz. Jadi sumber-sumber yang untuk mendengar ilmu ni termasuk radio-radio yang mungkin sebagian telah mendengar fatwa kata ulama seperti Radio Rokja, Radio Ham. Jadi cuba kita menjelaskan itu dan sebagian pula takuti menghalang daripada kerana kan di situ bukan di situ mengajarnya sunnah begini. Dan setelah itu bagaimana juga nak tuan-tuan yang bersama mereka. Jadi penjelasan kepada para ulama itu keadaan tentang yang diperingatkan tentang situs-situs ataupun saluran-saluran. Bagaimana? Sahabat? Iya. Beranjak berdasarkan ucapan para ulama seperti Muhammad bin Sirin yang menyatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum sungguh agama ini atau ilmu ini adalah agama itu sendiri maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian maka kita harus melihat-lihat siapa yang kita ambil ilmunya kita harus pilih-pilih pertama para ulama kibar imam-imam ahlus sunnah. Ya. Dan kemudian di bawah mereka kita ambil ilmu dari murid-murid mereka yang merupakan duta-duta ulama, penghubung antara kita dengan ulama. Ya. Dan setelah itu pada yang di bawahnya dari murid-murid mereka yang diberi rekomendasi oleh para ulama bahwa dia adalah pantas untuk mengajar. Ya. Tetapi kalau para ulama sudah memberikan peringatan bahaya, hati-hati dari si fulan, karena si fulan hizbi atau hati-hati dari si alan, dia tidak pantas untuk berdakwah, tidak pantas dia untuk mengajar, maka kita berhati-hati, kita jauhi. Sehingga beberapa kelompok-kelompok yang sudah masyhur diperingatkan oleh para ulama dari bahayanya adalah ikhwan muslimin atau sururiyin. Dan terakhir ada kelompok-kelompok yang seperti sururiyin tapi masih malu-malu yang masih campur sama dia, sama mereka. Dicampur ucapan ahlus sunnah salafi dengan ucapan hizbi, ucapan sururi. Sehingga ini yang membuat bingung umat. Tetapi Alhamdulillah, karena kita punya ulama, kita tanyakan pada para ulama. Kalau ulama menyatakan bahwa mereka adalah makir, la'ab, dia adalah orang yang mutalawin, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kalaupun kita kasihan, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia. Tapi kita sementara, kita tahan dulu. Dan sekarang ini banyak radio-radio mereka. Radio-radio Hizbiyin, atau radio-radio suruhin, seperti radio Roja kalau di Indonesia, atau radio Hang kemarin di Batam, atau radio lain mungkin di Malaysia ada, radio-radionya orang-orang ikhwanul muslimin atau radionya sururiyin, maka kita tidak perlu dan jangan mengambil ilmu dari mereka. Walaupun sepintas, tapi mengajarkan tauhid. Kitabnya sama, kitab tauhid. <laughs> Tapi syarahnya berbeda. <laughs> Kitabnya sama, kitab sunnah. Hati-hati. Kalau para ulama menyatakan bahwa mereka hizbiyin, dan kalau mereka sudah memiliki fikrah hizbiyah, maka mereka bisa masukkan dari mana saja. Masukkan subhatnya ke bab ini, masukkan subhatnya ke bab itu. <laughs> Contoh, ketika Abdul Hadil Misri seorang Hizbi Sururi, itu menulis kitab. Dari awal bab pertama sampai bab terakhir, atau bab sebelum satu bab terakhir, itu semuanya nukilan-nukilan dari para ulama, banyaknya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga bisa dikatakan bagus. Tetapi subhanallah diakhiri dengan bab nadratun ilal waqa' melihat kenyataan katanya bahwa di alam atau di medan dakwah kita menghadapi berbagai macam kelompok-kelompok. Ada yang menonjolkan akhlaknya, ada yang menonjolkan akidahnya, ada yang mengutamakan uh, perjuangan politik, ada yang mengutamakan <laughs> jihad visabilillah, ada yang mengutamakan masalah-masalah keorganisasian. Maka kita lihat bahwa mereka ini memiliki kelebihan-kelebihan. Maka hendaklah kita jangan saling menyalahkan, tapi kita saling melengkapi satu sama lain. Ini ucapan kalau muslimin persis. Bayangkan, dimasukkan di sifat di akhir. Nazratun ilal waqi' melihat kenyataan yang terjadi di medan dakwah. Saya khawatir kadang diselipkan di tengah, di akhir dan seterusnya. Seperti kadang-kadang dicampur oleh mereka beberapa dai-dai yang kelihatannya masih di atas sunnah Dicampur mereka dengan dai-dai lain di radio tersebut yang hizbi atau bahkan yang murji yang sudah ditahdir seperti radio Roja di dalamnya ada Alil Halabi yang sudah tahdir dari para ulama sudah diperingatkan hati-hati dari dia ya. demikian pula ada Al-Arifi Al-Arifi yang sampai dia memperolok-olokkan ayat dengan membuat surat tufah ya. surat apel katanya ya bikin surat sendiri seperti Quran dan dibaca seperti Quran. Ini main-main orang ini. Itu ada juga di Roja. Dan ada satu orang yang masih dia ikut partai dan gabung dengan salah satu partai-partai politik. Tapi kan ada yang bagus juga. Terus bagaimana kamu milah-milah dan memilih-milih? Mana yang bagus, mana yang jelek? Tinggalkan. Ambil dari para ulama, dan kalaupun lewat internet, situs-situs para ulama. Ambil dari link-linknya para ulama yang memang ada rekomendasi dari para ulama ahlus sunnah al-ma'rufi. Adapun yang tidak, jangan. Karena memang hukum asalnya internet bukan sumber ilmu. Jangan cari dari internet. Cari para ulama, dari para murid-murid ulama, dari para penyambung-penyambung lidah dari ulama. Jadi kita ambil ilmu dari mereka. Selamat insyaallah Allah.